Kita muji Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita setelah nikmat-nikmat yang besar <clears throat> dari nikmat yang dohir ataupun nikmat yang batin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang besar setelahnya yaitu nikmat yang namanya as sabru wal istiqomah alal haqq yaitu nikmat untuk bersabar. Kemudian istiqomah di atas al-haq. Karena orang-orang yang sabar dan istiqomah inilah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan ketika di dunia dan kemuliaan ketika nanti di akhirat. Bahkan Allah menyebutkan Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu alla tahzanu wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Ini kesudahan orang-orang yang istiqomah. Kesudahan orang-orang yang bersabar di atas ketaatan. Allah menyebutkan orang-orang yang mereka menyebutkan Rob kami adalah Allah Kemudian dia istiqomah Maka akan turun kepadanya para malaikat ketika dia sakaratul maut kemudian malaikat tadi menyebutkan ala takhafu ala tahzanu janganlah engkau takut engkau khawatir dan juga janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang engkau tinggalkan wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun dan bergembiralah dengan surga Allah yang telah Allah persiapkan atas kalian maka seorang hendaknya berusaha bersabar di atas al-haq, istiqomah di atas al-haq. Di antara jalan-jalan yang bisa seorang itu bersabar dan istiqomah adalah berteman dengan mereka orang-orang yang bersabar di atas al-haq. Ini merupakan kunci seorang bisa bersabar disebutkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya alaihi salatu wasalam supaya bersabar berteman dengan orang-orang yang soleh. Ya. Allah menyebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-28 Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatad dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta maka hendaknya ayat yang seperti ini sering kita ulang-ulang kalau saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan dalam ayat ini untuk bersabar berteman dengan orang soleh maka tentunya lebih lebih kita orang yang banyak kekurangan, banyak dosa. Allah menyebutkan di sini wasbir nafsaka. Wahai Muhammad, <clears throat> sabarkanlah dirimu untuk senantiasa bersama orang-orang yang mereka mengingat Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Yuriduna wajhah. Perkumpulan mereka niatan mereka itu hanya semata mengharap wajah Allah. Sebagaimana kita berteman dengan orang-orang yang mereka beribadah hanya mengharap wajah Allah. Ikhlas semata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Allah pertegas lagi. Dan janganlah engkau sekali-kali ta'du aynaka engkau palingkan wajahmu kemudian meninggalkan mereka orang-orang yang soleh tadi. Sudah nggak sabar berteman dengan orang soleh. Tadinya dia sabar berteman dengan orang-orang yang soleh. Dalam dia menuntut ilmu, belajari sunnah-sunnah Nabi. Ya. Namun ternyata dikarenakan hawa nafsunya, dikarenakan syahwatnya, ataupun syubuhat, akhirnya dia pun meninggalkan orang-orang soleh tadi. Allah menegaskan jangan sekali-kali engkau palingkan wajahmu dari mereka karena hanya ingin mendapatkan dunia. Dunia yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga nabinya alaihi salatu wasalam semua gambaran dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala rendah. Tidak ada satupun yang mulia. Ya. Itu dunia. Maka janganlah engkau meninggalkan mereka orang-orang yang soleh Meninggalkan mereka teman-teman yang baik Yang mengajakmu untuk perkara akhirat Hanya karena pengen dunia Allah menyebutkan lagi Wala tutiman aghfalna qalbahu an dzikrina Dan janganlah engkau mengikuti Mentaati orang-orang yang telah Allah ya buat hatinya itu lalai untuk berzikir kepada kami. Orang-orang yang tidak suka berzikir kepada Allah, orang-orang yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, jangan ikuti mereka. Mungkin di hari seperti ini, hari Ahad, banyak mereka orang yang melakukan wisata, ya, tamasya ke sebuah tempat dan seterusnya. Ternyata kita ya ada majelis ilmu maka hendaknya orang ataupun kita lebih memilih yang namanya apa? majelis ilmu. Ya. Karena kebutuhan kita terhadap yang namanya ilmu, yang namanya iman itu lebih dibandingkan hanya sekedar kita ya, menghilangkan yang namanya kepenatan atau refreshing. Kita ajak keluarga kita untuk mendapatkan ilmu. Bahkan bagi seorang mukmin, ya, hiburan mereka, ketenangan mereka didapatkan dengan zikrullah. Ya. Allah menyebutkan ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah <clears throat> hanya dengan berzikir kepada Allah hati itu akan menjadi tenang. Ya. Tidak perlu harus ya tamasya jauh-jauh menghabiskan uang terlebih tempat-tempat yang di sana terkumpul ya campur baur bahkan mungkin kemaksiatan, musik dan seterusnya. Seorang mukmin dia terhibur dengan yang namanya zikrullah, tilawatul Quran. Ya. Kemudian Allah menyebutkan <clears throat> kesudahan dari orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang tidak bersabar dalam mengikuti al-haq, dalam ketaatan kepada Allah, wa kana amruhu furuta. Kemudian urusan orang yang seperti ini akan sia-sia disebabkan karena dia tidak bersabar. Maka senantiasa diri-diri kita berusaha untuk menanamkan pondasi keimanan kepada diri kita pertama kali dan juga kepada orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, anak ataupun istri kita. Ya, ini hendaknya mereka kita bina untuk memiliki iman-iman yang kokoh. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang mulia ini kita akan membahas dari rincian apa yang pernah kita sebutkan sebelumnya <clears throat> terkait dengan perangai-perangai kebahagiaan seorang muslim ketika disebutkan oleh Syekh Al-Alamah Muhammad Ibn Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah terkait dengan hisalus sa'adah atau alamatus sa'adah, tanda kebahagiaan. Beliau menyebutkan tanda kebahagiaan itu ada tiga perkara. Idza u'tiya syakara, kalau dia diberi bersyukur. Wa idza betulia sabar ketika dia itu diuji ditimpa musibah dia bersabar wa idza aghnaba istaghfara dan kalau dia berbuat dosa berbuat kesalahan dia pun beristighfar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala yang ingin kita bahas lebih lanjut terkait dengan poin yang ketiga yaitu rahasia di balik taubat dan istighfar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada mereka orang-orang mukminin untuk mereka bertaubat. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nur. Surat An-Nur ayat yang ke-31. Allah perintahkan di sana wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun dan pertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya <clears throat> wahai orang-orang yang mukmin la'allakum tuflihun niscaya kalian akan menjadi orang yang beruntung taubat itu akan menjadikan seorang muslim, seorang mukmin orang yang beruntung. Demikian pula dalam surat yang lainnya <clears throat> dalam ayat yang lainnya Allah sebutkan dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8 Allah katakan di sana Ya ayuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha Allah panggil lagi mereka orang-orang mukmin. Wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah. pertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha. Dengan taubat yang sesungguhnya. Disebutkan oleh Al-Imam <clears throat> An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadus Solihin Beliau menyebutkan <clears throat> Qala ulama berkata mereka para ulama at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Taubat itu wajib pada setiap dosa. Setiap dosa wajib seorang untuk apa? Bertaubat darinya. Fa in kanat al-ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallah la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha salah satu syurut maka kalau kemaksiatannya itu dosanya itu terkait dengan hamba dan Allah Subhanahu wa taala tidak terkait dengan makhluk artinya semata hamba tadi berbuat maksiat kepada Allah hamba tadi berbuat dosa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala maka harus terpenuhi tiga syarat harus terpenuhi tiga persyaratan. persyaratan yang pertama, seorang dikatakan bertobat dengan taubatan nasuha ketika itu adalah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala li'a anil ma'siyati li'a anil ma'siyati yaitu seorang meninggalkan atau melepaskan dari maksiatnya. Seorang melepaskan maksiat yang dia kerjakan tadi. Karena dia sudah tahu itu adalah perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Ketika dia ingin bertobat, tinggalkan maksiat tadi. Jangan seperti seorang yang dia itu e, bertobat namun masih apa? Masih mengerjakan perbuatan tadi. Atau membuka wasilah-wasilah, pintu-pintu ya untuk senantiasa di sana. Ya, kalau orang kita mengatakan taubat sambel, begitu ya. Taubat sambel itu ketika dia merasa pedes, kepedesan, dia berhenti. Wah, udah taubat, ya. Gak lagi-lagi makan sambel. Sudah sembuh rasa pedasnya. Biasanya apa? Ya, ngulangi lagi. Seperti itu. Jangan orang yang apa? Taubat, taubat sambel. Ya. Tapi seorang yang bertobat hendaknya dia lepaskan, dia tinggalkan kemaksiatannya tadi dan jauhi perkara-perkara yang bisa mengantarkan ke sana. Ya. Bahkan ya sebagai faedah hendaknya seorang itu menutup celah-celah yang seorang merasa lemah kemudian dia berbuat maksiat di sana. Ya. Jauhi yang namanya apa? Wasail wasail perantara-perantara yang dia, bisa apa? bermaksiat. Contoh semisal seorang ketika dia megang HP apalagi di zaman seperti ini, HP HP HP, yang canggih, HP Android dan seterusnya. Ketika dia megang HP tidak bisa mengendalikan dirinya. Maka jangan pakai HP yang canggih tadi. Itu sebagai bentuk apa? dari ah dalam rangka untuk menutup celah-celah yang bisa mengantarkan kepada perbuatan maksiat ya. Atau ketika dia ke sebuah tempat dia bisa bermaksiat di sana, maka ditutup celah-celah ke sana. Ya. Ini upaya-upayanya. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, <clears throat> ayanda ma'ala fi'liha seorang menyesali dari perbuatan dosanya. Ya, seorang menyesali dari perbuatan dosa yang dia kerjakan dia benar-benar menyesal. Kemudian dia juga pak telah meninggalkannya. Terus dia sesali. Kemudian yang ketiga, ayat zima ya ya'uda ilaiha abadan. Ya. Dan dia bertekad bulat untuk tidak mengulangi selama-lamanya. Ya, itu prinsipnya. Ya, jangan seorang itu bertobat karena apa? karena tidak punya kesempatan. Ketika ada kesempatan dia ulangi lagi. Bukan seperti itu. Tapi seorang mukmin ketika dia bertobat dari sebuah kesalahan, dia berusaha menjaga dirinya untuk dia tidak terjatuh lagi dari perbuatan maksiat tadi. Ya. Ini ketika antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga persyaratan. Ya, at an-nadm, al azmu ya, meninggalkan perbuatan dosanya menyesalinya dan juga ya dia berazam untuk tidak kembali ke sana. Adapun ketika itu berkaitan dengan hak Bani Adam ya terkait dengan hak Bani Adam maka ya ditambahkan syarat yang keempat yaitu ya mengembalikan hak-hak anak Adam yang telah dia ambil. Mengembalikan hak anak Adam yang telah dia ambil. Ini bukan semata harta, tapi juga yang lainnya dari kezoliman ataupun hibah. Ya, ketika dia itu bermaksiat kepada Allah namun terkait dengan hak anak Adam, maka dia pun apa? Mengembalikan hak anak Adam tadi. Ketika seorang semisal menghibai saudaranya, Ya, kalau mungkinkan maka dia apa? Maka dia minta maaf telah berbuat hibah ataupun menyebutkan di tempat yang dia menghibai saudaranya tadi dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Ini terkait dengan yang namanya kehormatan. Atau semisal terkait dengan harta, entah itu yang namanya hutang piutang, ya, apalagi mencuri. Ini harus apa? Dia kembalikan. Harus dia bayar. Ya. Ini baru dikatakan taubat. Ataupun seorang pernah berbuat zalim kepada orang lain dengan memukul semisal ya, maka dia pun apa? minta halal atau minta apa? seorang tadi membalas dari perbuatan dosanya. Ya, dan seterusnya. Ya. Tapi Itu dikatakan yang namanya taubatan nasuha. Dan di sana merupakan sifat dasar manusia. Ya. Manusia itu memiliki sifat dasar berbuat dosa, ya. berbuat kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebutkan ataupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis, ya, riwayat Ibnu Majah Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kulubni Adam khata wa khairul ina tawabun." Hadis yang sering kita dengar. Setiap anak Adam mereka pasti berbuat dosa, ya. Setiap anak Adam pasti berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang bertobat. Ya. Ini sebagai sunatullah. Yang namanya Bani Adam, yang namanya manusia pasti pernah berbuat dosa. Ya. Namun sebaik-baik mereka adalah orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis yang lainnya. Dalam hadis qudsi disebutkan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah <clears throat> dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an hadis yang panjang. Kemudian di sana Allah berfirman dalam hadis qudsi tadi, ya, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa anna aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum hadis riwayat Muslim Allah berfirman dalam hadis qudsi ini ya ya ibadi <clears throat> wahai sekalian hamba-hambaku sesungguhnya kalian berbuat dosa di waktu malam di waktu siang wa ana aghfiru dzunuba jami'a dan aku adalah zat yang mengampuni seluruh dosa-dosa. Ya. Maka bagaimana? Fastaghfiruni. Hendaknya kalian bertobat. Hendaknya kalian meminta ampun kepadaku. Aghfir lakum dan aku akan mengampuni kalian. Ya. Maka di sini diambil kesimpulan tidak ada satupun dari kita ya yang selamat dari apa? perbuatan dosa dan maksiat. Ya, kalau kita menghitung-hitung dalam sehari dosa kita sudah berapa? Ya. Perbuatan baik kita berapa? Ini dianjurkan. Termasuk kebiasaan salaf, ya. Mereka biasa mengintrospeksi diri mereka. Terbiasa mereka itu ya menghisap, menghitung-hitung dari dosa dan kebaikan mereka. Ya. Saya sehari ini sudah berbuat baik, ya, ataupun sudah berbuat kemaksiatan. Ketika itu perbuatan baik maka apa? Hendaknya dia tingkatkan, hendaknya dia jaga. Ketika itu kemaksiatan maka dia bertobat kepada Allah dan berazam untuk tidak mengulanginya. Ya. Ini sebagaimana disebutkan oleh sahabat yang mulia <clears throat> sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau menyebutkan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri-diri kalian sebelum nanti kalian dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika seorang akan tidur, ya. Dia merenungi ya, apa saja yang telah dia perbuat dari kemaksiatan, dia bertobat darinya ya. Terus seperti itu, ya. Terbiasa menghisap ataupun terbiasa apa? Dia mengintrospeksi dirinya. Baik. Ini termasuk sunatullah, ya. Seorang manusia itu pasti pernah berbuat dosa. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala <clears throat> adalah zat yang sangat mencintai orang-orang yang bertaubat. Ya. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang bertaubat ya dikisahkan dalam hadis hadis yang panjang ya riwayat Muslim disebutkan lillahi asyaddu farahan bi taubati abdihi hinayatu yatu hina yatubu min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa sharabuhu fa'aisa minha fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha qad aisa min rahilatihi fabaina huwa kadzalik idza huwa biha qa'imatun indahu fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farahi Allahumma anta abdi wa ana rabbuka akhta'a min syidatil farahi hadis yang ma'ruf hadis yang sering kita dengar terkait dengan kisah seorang yang dia itu ya atau disebutkan terjemahannya ikhwah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala <clears throat> lebih bergembira dengan taubat hambanya ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih bergembira dengan taubat seorang hamba ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan ya dengan seorang yang dia itu mengadakan perjalanan safar ya, di zaman seperti itu ya seorang yang mengadakan perjalanan safar membawa kendaraannya ya yaitu dari onta ataupun kuda dia membawa kendaraannya yang berisi makanan dan minumannya perbekalan selama dia safar kemudian dia safar di sebuah tempat padang yang luas padang pasir di ardi padang pasir yang sangat luas bukan seperti safar di negeri kita seperti ini atau di zaman kita yang penuh dengan kemudahan di zaman dahulu yang dia menggunakan kendaraannya tadi, hewan tunggangannya berisikan makanan dan minuman. Ternyata ketika itu ya dia pun apa? kehilangan hewan tunggangannya tadi. Hewan tunggangannya tadi mungkin ketika dia istirahat dan seterusnya kemudian hewannya hilang. Maka dia pun sudah berputus asa Kemudian dia menuju ke sebuah pohon, ya, rebahan di sana, beristirahat. Dia pun sudah menunggu ajalnya. Ya, karena nggak ada lagi orang yang lewat di sana. Dia pun sudah merasa putus asa. Ternyata ketika dia sudah bangun dari istirahatnya, tiba-tiba dia mendapati hewan tunggangannya sekaligus dengan perbekalannya masih utuh. Ya, maka dia pun sangat gembira. Saking gembiranya dia mengucapkan Allahumma anta abdi wa anna rabbuk Ya. Wahai e, Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku adalah engkau adalah hambaku dan aku adalah Robmu. Saking apa? Saking senangnya. Dia salah saking apa? Saking senangnya. Ya. Dia sangat bergembira mendapatkan kembali dari hewan tuangannya. Ya yang masih berisi dengan perbekalannya tadi. Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang ini yang gembiranya luar biasa, Allah bergembira ketika ada hamba-hambanya yang mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan rahmat Allah, menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya, maka hendaknya seorang mukmin ya, janganlah dia merasa putus asa ya ketika dia bermaksiat kepada Allah hendaknya dia bertobat. baik dahulu <clears throat> ini di antara faedah dari taubat dan istighfar ya dahulu e, di zaman Alimam Al Hasan Al Basri rahimahullah banyak orang-orang yang mengeluh kepadanya ya dikisahkan dalam tafsir Al-Qurtubi Disebutkan di sana syakaro julun ilal hasani al jadubata. Datang seorang menemui Al Imam Al Hasan Al Basri, ya. Kemudian dia mengeluhkan terkait dengan musim kering yang berkepanjangan, ya. Musim kering berkepanjangan yang mengibatkan mereka tidak bisa bercocok tanam, tidak bisa bertani, berkebun. Yang itu merupakan ya sumber dari penghasilan mereka. Sumber makanan ya dari mereka. Faqala lahu maka Alim Al Hasan Al Basri rahimahullah mengatakan kepadanya <clears throat> istaghfirillah ya. Beristighfarlah meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Ini orang yang pertama. Datang lagi orang yang kedua wasyaka akharu ilaihil faqra. Datang orang yang kedua yang dia itu ya mengeluhkan terkait dengan kefakiran. Ini mungkin banyak orang-orang yang masih merasa fakir. Di sini ada tidak, Pak? Pak sudah merasa kaya semuanya? <laughs> Kalau orang itu kona'ah merasa kaya, ya. Tapi di sini mungkin keadaan yang benar-benar fakir, bukan karena apa? Bukan karena tidak kona'ah. Memang dia fakir kekurangan harta. Mengeluh kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Maka beliau menjawab, faqala lahu istaghfirillah ya beristighfarlah bertobat kepada Allah itu jawabannya jadi kalau ada yang tanya gimana kalau eh, eh, apa namanya fakir obatnya apa banyak istighfar ya banyak taubat kepada Allah wa akharu berkata lagi <clears throat> orang yang berikutnya ya ud'ullaha ayarzuqani waladan wahai alimam doakanlah untukku supaya aku diberikan rizki berupa anak. Dia seorang yang tidak punya anak, sudah berkeluarga, ya, namun tidak kunjung diberi rizki anak. Maka beliau pun menjawab, faqala lahu Ya, jawabannya sama. Ya, istighfar kepada Allah. Jadi kalau ada yang ngeluh ke antum itu ya, kok saya nggak punya anak-anak, ya. Jawabannya bagaimana? Ya, istighfar, ya, banyak istighfar kepada Allah. Wasyaka ilaihi akharu jafafa bustanihi. Datang lagi orang yang keempat atau yang kelima. Yang dia mengeluhkan tentang apa? Ya, terkait dengan kering keringnya eh, apa namanya? kebunnya. Ya, seorang tadi punya kebun ternyata kebunnya kekeringan. Ya, maka dijawab lagi faqala lahu istaghfirillah. Ya, sama jawabannya. Supaya apa? Istighfar. Ya. Kemudian para para muridnya ini bingung ya. Orang datang minta sesuatu, minta nasihat ya, didoakan supaya punya anak dan seterusnya, jawabannya sama. Itu apa? Supaya banyak istighfar ya. Fakulna lahu Maka para para muridnya bertanya kepada alimam Al Hasan Al Basri tentang itu. fakola maka beliau menyebutkan makul tu min indi syai'an tidaklah aku mengucapkan tadi jawaban-jawabanku tadi itu karena apa? Karena dari hawa nafsuku saja. Bukan karena ilmu yang aku miliki bukan. Ya, artinya bukan ngarang jawaban kamu istighfar, kamu istighfar, bukan ngarang bukan. Ya. Allah ta'ala yaqulu fi suratin Nuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nuh. Ya. Bagaimana bunyi ikhwah? Ya. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ya, itu jawabannya disebutkan dalam surat Nuh ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 ya Allah sebutkan di sana tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Kita tahu bagaimana Nabi Nuh alaihi salam ya. Yang beliau ini seorang rasul yang pertama kali Allah utus ke muka bumi. Beliau seorang rasul yang sangat bersabar dalam berdakwah ilallah. Ya. Bersabar. Bahkan Allah mengabadikan ya dalam sekian banyak ayat bahkan turun satu satu surat yaitu surat Nuh mengkisahkan perjalanan Nabi Nuh alaihissalam. Beliau ya alaihissalam berdakwah di tengah-tengah kaumnya Allah sebutkan dalam surat yang lainnya alfasanatin illa khamsina ama beliau berdakwah 950 tahun ya kira-kira sebentar apa lama ini 950 tahun berapa generasi itu ya. Beliau menyebutkan ya. Qala rabbi inni da'tu qawmi laila wa nahara. Sesungguhnya aku berdakwah wahai Rabbku ya, siang dan malam. Kalau kita mungkin dakwahnya cuma ya, seminggu sekali, Pak ya. <laughs> Artinya jauh dibandingkan usaha Nabi Nuh alaihissalam. Belum lagi waktu yang sangat panjang. Ternyata kaumnya apa? Walam yaziduhum du'ai illa firara. Tidaklah menambah bagi mereka kaumku dari dakwah yang aku seru kepada mereka justru malah mereka apa? lari. Ya. Apakah yang di sini yang salah itu adalah Nabi Nuh atau kaumnya kira-kira? Atau Nabi Nuh nggak bisa berdakwah? Buktinya nggak bisa apa? Menjadikan kaumnya kemudian beriman? Jawabannya tidak. Mereka kaum yang Nabi Nuh orang-orang yang tidak mau menerima ya dakwah yang disuruh Nabi Nuh alaihissalam ya. Yang di sini juga diambil pelajaran bahwa yang namanya dakwah, yang namanya hidayah itu semata dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak semata-mata karena kepandaian, kepintaran seorang dai. Ya. Tapi semua itu adalah hidayah minallah, Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya <clears throat> Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan supaya mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana Sesungguhnya Allah zat yang Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum idrara. Niscaya kalian akan diberikan hujan yang lebat yang bermanfaat. Ini jawaban yang pertama. Orang yang beristighfar akan apa? Ya, diberikan hujan yang lebat bagi mereka. Wa bi awalin. Kemudian Allah akan ya perbanyak dari harta-harta. Jawaban untuk orang yang minta apa? Mengeluhkan kefakiran, minta kaya. Ya. Ini. Wabanin dan juga diperbanyak anak. Ini jawaban dari orang yang mengeluh pengin punya anak. Wa jannatin. Allah akan apa? Jadi jadikan bagi kalian apa? Jannat, kebun-kebun yang rindang. Bagi orang yang tadi yang minta kebunnya itu kekeringan minta supaya apa? Jadikan subur. Ya. Oh ja'alakum anhar dan Allah jadikan bagi bagi kalian sungai-sungai. Yang di sini menunjukkan bagaimana besarnya kerudukan yang namanya istighfar itu merupakan kunci dari sekian banyak apa? Ya, keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ini e, baru apa? Satu penggalan. Di antara yang namanya kutaman istighfar yang lainnya <clears throat> orang-orang yang mereka beristighfar bertobat kepada Allah ya akan mendapatkan cintanya Allah ya jadi orang yang dia banyak bertobat banyak beristighfar kepada Allah dia akan mendapatkan cintanya Allah ya ini antara kunci kalau orang pengen mendapatkan cinta Allah ya tadi banyak-banyak beristighfar dan minta ampun kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena tadi kita sebutkan di awal yang namanya Bani Adam itu banyak melakukan kemaksiatan dan dosa. Ya. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-222. Ya, Allah sebutkan di sana innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri mereka. Ya. Allah mencintai. Justru menunjukkan orang tersebut adalah orang yang tahu kadar dirinya. Orang yang tahu kadar dirinya sering berbuat maksiat, berbuat dosa. Ya. Maka dia pun meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, <clears throat> di antara keutamaan ataupun di antara faidah seorang beristighfar bertobat kepada Allah orang yang bertobat didoakan oleh para malaikat orang yang bertobat didoakan oleh para malaikat agar diampuni dijaga dari azab neraka dimasukkan ke dalam surga ya kurang apa kira-kira ini orang yang taubat dia akan apa? Didoakan para malaikat supaya diampuni dosanya. Yang kedua, dimintakan oleh malaikat tadi makhluk Allah yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya, supaya apa? dijaga dari api neraka, diselamatkan dari neraka. Kemudian dimasukkan ke dalam surga ya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya, bisa dilihat dalam surat Ghafir surat Ghafir ayat yang ketujuh sampai ayat yang kedelapan. Perhatikan di sana ketika Allah menyebutkan alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kullasyai'in rahmata wa ilma Faghfir lilladzina tabu wabtahu sabilaka Wattaba'u sabilaka Wa qihim adzabal jahim Rabbana wa adkhilhum Jannati adnin Allati wa'attahum Wa man saluha min, min abaihim Wa azwajihim Wa dhurriyatihim Innaka antal azizul hakim Yang artinya <clears throat> Allah sebutkan di sana alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu dan para malaikat-malaikat yang memegang mereka memikul arus memikul arusnya Allah Subhanahu wa taala dan yang di sekelilingnya ya Allah sebutkan jumlah mereka ada berapa ada berapa apa jarang baca Quran jadi nggak tahu ya Ada berapa jumlahnya para malaikat yang menjaga atau yang mikul arusnya Allah? Sama nih ya. Ada berapa? Ada delapan. Ya. Allah sebutkan ada delapan mikul arusnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Disebutkan dalam hadis tentang fisik mereka. Ya, fisik malaikat malaikat mikul arus. disebutkan satu malaikat itu jarak antara daun telinga daun telinga tahu ya, daun telinga ini. Dengan pundaknya ataupun bahunya, dengan bahunya itu jaraknya 70 tahun perjalanan. Ya. Itu hadisnya sahih. Fisiknya malaikat pemikul arus ya, itu jarak antara ya daun telinganya dengan apa? Dengan bahunya itu jaraknya 70 tahun perjalanan. Kira-kira seperti apa besarnya ya? <laughs> luar biasa yang menunjukkan bagaimana besarnya ya bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung zat yang maha perkasa menciptakan makhluk-makhluk yang luar biasa ya termasuk uh, malaikat mikul arsh ya disebutkan mereka para malaikat mikul arsh dan yang di sekeliling mereka yusabbihuna bihamdi rabbihim mereka senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan Allah. Wa yu'minuna bihi. Kemudian mereka beriman dengannya. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Ini yang pertama. Dan mereka senantiasa beristighfar, memintakan ampun untuk orang-orang mukmin. Ini kutaman untuk orang-orang mukmin. Ya. Yeah. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya. Wahai Rabb kami, sesungguhnya ya maha luas dari seluruh sesuatu rahmatmu dan juga apa? ilmumu. Faghfir lilladzina tabu wa taba'u sabilaka. Maka ampunilah ya orang-orang yang mereka bertobat kepadamu. Ya, wa taba'u sabilaka dan juga orang-orang yang mereka mengikuti jalanmu ya menjadi orang-orang yang taat mengikuti jalan Allah jalan siratal mustaqim mereka doakan oleh para malaikat wakihim adzabal jahim dan peliharalah mereka selamatkanlah mereka dari azab neraka jahim ya neraka yang menyala-nyala kemudian tidak sampai di situ ya mereka para malaikat juga mendoakan Rabbana wa adkhilhum jannati adnin Wahai Rabb kami masukkanlah mereka Orang-orang yang beriman Orang-orang yang bertobat kepadamu Ke dalam surga-surga adn Allati wa'adtahum Yang telah engkau persiapkan bagi mereka Wa man soluha min abaihim Demikian pula orang-orang soleh Dari ayah-ayah mereka Nenek moyang mereka Wa aswajihim dari istri-istri mereka wa dzurriyyatihim dan juga dari anak keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya. Ini diantara keutamaan orang yang bertobat. Maka hendaknya seorang mukmin ya, dia banyak bertobat kepada Allah, banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di sana masih tersisa sekian banyak keutamaan-keutamaan terkait dengan taubat dan istighfar ya. Namun e, kita cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Kurang saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa barik wasallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh